Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alladhi la ismata lana illa bihi wa minhu. Wassalatullahi wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad An-Nabiyyil Ma'sum wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi tayyibin Wa والتابعين lahum bi ihsanin ila الدين Allahumma ya Rabbana اللهم يا ربنا جنب بيننا وبين المعصية كما جنبت بين المشرك والمغرب اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرك والمغرب ونكنا يا ربنا من الدنس من الدنس كما ينقى الثوب الأبيض ونكنا يا ربنا من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم يا ربنا احفظ عيوننا وعنا يا ربنا من ترك معاصيها واحفظ يا ربنا لساننا وعنا يا ربنا على ترك معصيتها اللهم يا ربنا احفظ جوارحنا وإنا نعوذ بك يا ربنا من جميع المعصيات إنك أنت على كل شيء قدير اللهم حبب إلينا حبيبك سيدنا محمد وحبب إلينا ما أحبه حبيبك سيدنا محمد احشر يوم القيامة مع زمرته وتحت لوائه اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat Para pemirsa dan para pendengar dimanapun anda berada Alhamdulillah Kita masih terus dan terus diberi oleh Allah kesempatan Untuk kita mendekat kepada Allah Dan ketahuilah saat ada kerinduan dan keinginan kita untuk mendekat kepada Allah, ketahuilah itu artinya Allah telah lebih dulu mendekat kepada kita. Kalau ada keinginan dan kerinduan kita untuk mendekat kepada Allah, maka ketahui dan sadari bahwa Allah telah lebih dulu mendekat kepada kita. Barang siapa yang menuju Allah dengan cara berjalan, Allah akan mendekat kita dengan berlari. Bukan berarti Allah berlari maksudnya apa? Lebih cepat Allah untuk memberi kebaikan kepada kita. Dan ketahuilah saat kita akan melakukan kebaikan itu pun ternyata karena kebaikan Allah kepada kita. Seorang hamba yang bisa melakukan ibadah, ketahuilah ibadah karena kita berbuat baik untuk Allah. Tapi sadari bahwa anda bisa berbuat baik karena Allah telah lebih dulu baik kepada anda. Maka syukur kepada Allah adalah harus terus kita berbaharui. Subhanaka lah nusithana an alaika kama asnaita ala nafsik. Kita tidak bisa menyanjung kepada Allah seperti Allah menyanjung untuk diri Allah sendiri. Kita tidak akan bisa bersyukur kepada Allah hakka syukrih dengan syukur yang sesungguhnya. Karena nikmat Allah sangat besar, besar, besar. Dan ketahuilah bahwa Kapan seorang hamba rindu tergerak hatinya untuk bersyukur ternyata dari saat di saat seorang hamba bisa bersyukur itu nikmat baru lagi yang perlu disyukuri. Lalu kapan kapan bisa kita mensyukuri secara sesungguhnya syukur yang kita hadirkan pun perlu disyukuri dan syukur itu pun perlu kita syukuri dan semua Kebaikan yang kita lakukan ini ternyata perlu kita syukuri. Dan kebaikan kita ini karena Allah baik kepada kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itulah ucapan kita dalam kesehari-harian kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji, segala kebaikan Allah yang punya dari Allah. Tinggal kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, mata kita, lidah kita. Kita bersama Imam Ghazali rahimahullahu taala agar kita bisa semakin dekat kepada Allah, mudah melakukan ibadah, jauh dari maksiat maka yang harus kita perhatikan adalah menjaga anggota tubuh kita. Pada pertemuan yang lalu kita sudah hadirkan ada beberapa pokok yang harus dihadirkan agar kita bisa jauh dari kemaksiatan. Pokok yang pertama adalah menjaga mata. Mata kita, mata kita, jangan kita biarkan dari mata inilah orang bisa melakukan haram. Perzinaan tidak serta-merta terjadi akan tapi mukaddimahnya dari pandangan, kekaguman, kemudian sapaan, kemudian janjian, kemudian pertemuan. Maka jadilah zina, zina puncak kejahatan mukaddimahnya adalah pandangan. Sampai anda ingin beli motor lalu dengan duit yang haram. Gara-gara ngelihat tetangga punya motor maka saya pengen beli. Gak punya duit, ngambil duit, rebutan waris gara-gara mata. Semua ini dari sini. Maka Imam Ghazali mengingatkan mata, mata, mata. Mata merusak, mata akan menghancurkan kalau tidak kita jaga. Maka dari itu ini asal yang ketiga untuk cara menjaga mata. Antandura qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. نفعنا الله به وبعلومه وبعلومكم في الدارين آمين إلى إلى أن قال Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Minhajil Abidina menjelaskan kepada kita upaya-upaya untuk menjauhkan kita dari kemaksiatan, menjauhkan diri dari kemaksiatan untuk menjaga mata kata di antaranya yang ketiga al-aslu tsalitsu yang ketiga antandura ila kulli 'adwin min a'dha'ika yasluhu limadha wa yundar lahu madha hendaknya kau lihat antandura kau lihat ila kulli 'adwin anggota tubuhmu telingamu, matamu, lidahmu, semua. Yasluh limada semestinya kau gunakan untuk apa? Layaknya untuk apa? Jawabnya untuk kita gunakan agar Allah ridho. Wa yundar lahu madha. Wa lahu madha. Maksudnya digunakan untuk apa? dilihat digunakan untuk apa lahu untuk apa sepantasnya kita lakukan apa dan untuk apa kita harus paham yang ingin bahagia harus sadar bahwa matanya bukan untuk dimasukkan ke neraka. Kakimu bukan untuk menginjakkan lantai neraka yang jika ada seseorang menginjakkan lantai neraka yang paling ringan. Ubun-ubunnya akan mendidih. Allah. Bukan untuk itu kakimu dan matamu bukan untuk dibakar di api neraka dan kulitmu bukan untuk merasakan sengatan jahanam. Harus kau fahami. Fala asa ala fala fala hasabi dzalika tasunuhu wa tahfaduhu wa ala hasabi dzalika sesuai dengan kesadaranmu akan itu semua. Kesadaran akan matamu untuk kau gunakan apa anggota tubuhmu akan kau letakkan di mana. Dan sesuai dengan kesadaranmu itulah engkau akan tasunuhu menjaga. Wa tahfadhu dan akan engkau jaga. Tahfadhu tasunu sama. Maka menghadirkan ini makna bahwa mataku tidak boleh di neraka. Maka agar mata tidak di neraka jangan kau gunakan melihat yang haram yang sering melihat yang haram mohonlah ampun kepada Allah sebab katailah jika Allah tidak mengampuni matamu di dunia ini Allah akan ambil nanti di akhirat dengan siksa. Yang bermaksiat dengan anggota tubuhnya mumpung masih di dunia. Jika Allah belum mengampuni waktu kita hidup di dunia, maka Allah akan mengambil menghukumnya nanti di akhirat. Farrijlu kaki, lihat, suruh koreksi satu persatu. Sebetulnya anggota tubuh kita tidak hanya sebatas kaki dan tangan, akan tapi semua. Semua anggota tubuhmu akan dituntut untuk mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan. Dan semua bahkan bukan semua akan bersaksi menuntut kepada kita. Anggota tubuh kita akan berbicara, tangan akan bercerita dan mereka tidak bisa diam. Anggota tubuh kita nanti di akhirat akan ngomong bahwa tanganku dulu pernah digunakan untuk mencuri di sini. Tangan-tangan kita tapi tidak membela kita. Mulut-mulut kita tapi tidak membela kita. Mata-mata kita tapi tidak membela kita. Bahkan semua anggota mereka ini akan berterus terang dan berkata, Ya Allah, aku telah digunakan untuk maksiat, aku telah digunakan untuk ini. Dan salah kita. Warijlu kaki punya kemaksiatan, hati-hati. Hari ini kalian berjalan kemana? Mungkin anda berjalan ke tempatnya seseorang, di situ anda menggunjing, maka ketahuilah, sepanjang perjalanan anda sebetulnya menuju neraka yang berjalan untuk mencuri perjalanan anda ke neraka. Yang berjalan berzina perjalanannya ke neraka. Allah. Berjalan menuju kemaksiatan adalah maksiat. Tidak menyadari bahwasanya ke tempat itulah kaki kita akan dibawa. Yaitu ke neraka. Kemudian maksiat kaki adalah diantaranya sombong di dalam berjalan dengan menghentakkan kakinya di bumi lebih keras. Maksudnya tabaktur itu berjalan dengan sombong. Sombong itu dari hati sebetulnya. Maksudnya berjalan dengan kesombongan. Ini dikatakan bahwa termasuk sombong dengan kaki dengan kaki kita sombong. Sombong intinya. Kemudian maksiat kaki masih banyak. Anda cari sendiri. Sebab kalau uh, Orang tidak akan bisa menyadari, menyesali, kecuali merenung. Kau gunakan untuk apa-apa kaki kita. Mungkin untuk menendang tangan kita, Masya Allah. Kita gunakan untuk apa tangan kita. Selama ini, hari ini, apa yang kau lakukan? Engkau menulis solawat kepada Rasulullah. Itu akan membahagiakan Rasulullah. Engkau menggunakan tanganmu untuk menulis kalimat-kalimat mulia. Tapi hati-hati yang SMS untuk membangkitkan syahwat orang. SMS yang tidak ada gunanya akan dicatat dan dihitung. Ada hukumannya di hadapan Allah. Jangan main-main dengan dosa. Mungkin jika anda baca biasa tapi dibaca orang lain bisa bermasalah. Anda tidak sadar ternyata dosa anda ditabungkan oleh dia. Masuk rekening anda, rekening masuk neraka. Allah. Kakimu Lil mashi fi riyadil jannati semestinya kakimu itu untuk berjalan di taman surga. Wa qusuriha dan istana-istananya. Allah hayalkan dan rindukan hatimu untuk di sana. Injakkan kakimu di istana yang ada di dalam neraka, di dalam surga. Hati-hati kalau tidak di sana maka akan kepleset masuk neraka. Kakimu untuk kau injakkan di taman surga yang indah. Wal yadu. Tanganmu. Kau gunakan untuk apa? Jika kau gunakan untuk maksiat tidak akan di surga. Harus kau pahami. Semestinya karet tanganmu itu adalah. Engkau gunakan untuk mengambil gelas. Likasi syarab itu mengambil gelas minuman. Minuman segar yang ada di surga. Tapi kalau digunakan di dunia untuk maksiat maka tidak akan bisa mengambil surga. tidak bisa digunakan untuk minum segar di surga dan ah, hadirkan wakadhalik kau gunakan tanganmu kelak di surga untuk memetik buah-buah al-athmar buah yang ada di dalam surga wakadhalika bisa iril a'dha'i dan semua anggota tubuhmu harus kau hadirkan hadirkan hadirkan kulitmu semestinya untuk merasakan Sejuknya tiupan angin surga. Angin surga, angin surga. Angin surga itu belum surganya. Angin surga itu kalau ditiupkan akan tercium bau surga perjalanan 500 tahun. Itu baru. Maksudnya surga itu dibolong sedikit keluar baunya. Itu luar biasa. 500 perjalanan. Sama neraka kalau dibocor sedikit saja sudah bisa memenuhi dunia ini panasnya. Bagaimana kita harus masuk di dalamnya? Walainu dan matamu untuk apa? Bercita-citalah dengan matamu untuk bisa melihat Allah. Bercitalah dengan mata-mata matamu untuk melihat Rasulullah. Maka lihatlah Rasulullah saat ini di dunia dengan hatimu. Maka matamu akan melihat Rasulullah nanti di akhirat. Wailun wailun liman yarani. Wailun wailun liman lam yarani. Saat Sayyidat Aisyah radhiyallahu anha kehilangan jarum yang dipegangnya, dicari jarum tidak ketemu. Pada saat itu tiba-tiba Nabi Muhammad datang dan mengelongokkan kepala beliau yang mulia, melomoh memelongokkan wajah beliau yang mulia. Di cendela kamar Siti Aisyah tiba-tiba benderang kamar Siti Aisyah, terlihatlah jarum dan diambil oleh Siti Aisyah. Lalu Nabi Muhammad, lalu Siti Aisyah berkata, Ma'adwa awajhaka alangkah terang wajahmu ya Rasulullah. Alangkah terangnya wajahmu. Nabi Muhammad menjawab, Wailun, wailun, miliman lam yaroni. Celaka, celaka, orang yang tidak bisa melihat wajahku. Siti Aisyah berkata, bagaimana ya Rasulullah? Seterang itu kok tidak bisa melihat wajahmu? Ya, ada orang yang tidak bisa melihat wajahku adalah... Orang yang tidak mencintaiku tidak akan bisa melihat wajahku nanti di surga. Allah. Bercita-citalah untuk melihat Rasulullah. Tanamkan di dalam hatimu kecintaan kepada Rasulullah. Ingin di surga. Di surga semuanya indah. Dari makhluk Allah yang terindah di surga adalah Rasulullah. Tidak ada lagi dan nanti akan meningkat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Melihat Allah jangan dikatakan seperti apa kita melihat Allah. Kebahagiaan di atas kebahagiaan adalah melihat Allah. Al-husna wa ziyadah. Al-husna nikmatnya surga, wa ziyadah melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah akidah ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati dan melihat Rasulullah. Dan nanti ada lagi di situ dibanggakan Rasulullah. Menjaga mata ini termasuk dibanggakan Rasulullah. Rasulullah akan memanggil hambanya, eh ini hambaku berdiri engkau. Kenapa ya Rasulullah? Engkau adalah wanita solehah di abad 220. Tahun 2013 engkau Masya Allah. Engkau tahun 1434. Engkau luar biasa. Di saat wanita sudah pada telanjang, kau masih menjaga menutup aurat. Dibanggakan oleh Rasulullah. Dan orang pengen dibanggakan oleh Nabi. Rabi'ah Adawiyah waktu membaca salawat 50 ribu kali ditanya, Ya Rabi'ah, kenapa engkau membaca salawat 50 ribu kali? Dijawab, aku ingin dibanggakan oleh Rasulullah. Ingin nanti di surga disuruh berdiri. Rabi'ah, kau berdiri. Setelah berdiri, kenapa ya Rasulullah? Engkau telah membaca salawat kepadaku 50 ribu kali. Maka semestinya lah kita harus tampil beda. Bagaimana kita agar dibanggakan Rasulullah? Bisa akankah Rasulullah berbangga dengan kita? Iya, kalau kita sambung benar dengan sambung benar dengan Rasulullah. Rasulullah sudah bersabda, "Fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamati." Aku akan berbangga kepada kalian, dibanggakan di antara umat yang lainnya. Tapi kalian seperti apa? Kalian yang ahli maksiat enggak mungkin. Kalian yang suka melanggar Rasulullah enggak mungkin. Adalah kalian yang sambung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Matamu kau gunakan untuk melihat untuk Rasulullah. Tanganmu untuk bekerja untuk Rasulullah. Kakimu untuk melangkah untuk Rasulullah. Dan makanan pun untuk Rasulullah. Sambung dengan Rasulullah. Ingat. Fal ain innama hiya lin ain adalah innama. Fal ainu mata innama hiya sesungguhnya dia hanyalah lin untuk melihat ila rabbil alamina. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaysa fid daraini karimatun karamatun tidak ada di dunia dan di akhirat satu kemuliaan. Ajallu lebih agung wa akbaru lebih besar. Min dalika dari itu. Kenikmatan di atas kenikmatan adalah melihat Allah. Fahakikun maka pantaslah. Layaklah. Lisyai'in bagi sesuatu yang yuntadaru yang ditunggu. Wa yurjalahu yang diharap. Mithlu hadhil karamati seperti ini kemuliaan. Ayusana wa yufad wa yu'azza wa yukram dijaga hendaknya wa yufad dan dijaga wa yu'azzu dimuliakan wa yukram mestinya lah kita gunakan anggota tubuh kita untuk sesuatu yang mulia tadi surga melihat Allah surga buah-buah di surga taman surga semestinya lah kita harus rindu untuk itu maka jangan sampai apa yang diberikan oleh Allah tidak bisa masuk ke situ Fahadil usulu salatatu ini tiga pokok Ida ahsanta jika kau benar-benar At-ta'ammula engkau renungi. Merenungi terus. Kelihatannya bagian ini harus kita baca. Mulai dari menjaga mata dan seterusnya. Fiha di dalam hal-hal tersebut kafatka maka cukuplah kebingung bagimu. Al-mu'natu sebagai bekal. Kafatkal mu'natu maka bekal cukup bagimu. Fi dal fasli di dalam fasal ini. Wallahu waliyut taufik. Allah lah yang mempunyai taufik, yang menguasai taufik. Allah yang memberikan taufik kepadamu. Taufik itu apa? Taufik itu adalah kemampuanmu untuk melakukan kebaikan. Taufik. Biarpun tempatnya jauh dalam keadaan sakit masih bisa hadir di tempat ini. Namanya Taufik. Begitu sebaliknya biarpun ada si hidup di dalam masjid. Lingkungan masjid. Di, tapi kalau tidak ada Taufik. Lihat belum tentu dia hadir pengajian. Langkah banyaknya orang di tengah-tengah majelis ternyata dia melihat sesuatu yang lainnya. Karena tidak dapat Taufik. Ada di dalam masjid mungkin. Seseorang di dalam masjid. Akan tapi dia sembunyi di pojok masjid bukan untuk mengaji. Apakah dengar musik, dengar lagu, nonton televisi dan sebagainya. Tidak dapat taufik. Yang lain pada ngaji. Di dalam pondok pun begitu. Di dalam pondok belum tentu dapat taufik. Di dalam pondok belum tentu mengambil faedah dari ilmu yang disampaikan oleh gurunya. Sementara ada orang jauh dalam keadaan sakit. Rizkinya pun sempit. Akan tapi masih memaksakan untuk bisa hadir di tempat mulia namanya taufik. Taufik itu Allah memberikan kepada Anda kemampuan untuk melakukan ketaatan dan itu itu luar biasa, at-taufiq. Wa hasbi dan Allah lah yang mencukupiku. Wa ni'mal wakil dan sebaik-baik zat yang kita pasrai, serahkan urusanmu kepada Allah. Dan memang kita harus menyerahkan urusan kepada Allah. Dari tadi kita ingin baik, kita ingin mulia, tapi ketahuilah Serahkan semuanya kepada Allah karena Allah lah yang menjadikan engkau berkehendak. Allah lah yang menjadikan anda mampu. Andalah Allah lah yang memberikan kesempatan anda untuk tobat. Allah lah yang memberikan kesempatan anda untuk mulia. Maka serahkan semuanya kepada Allah. Keinginan apapun yang anda inginkan. Maka kalau Allah tidak membantu tidak akan bisa. Sebesar apapun rencana jika Allah tidak membantu. Allah tidak akan, anda tidak akan mampu. Rencana besar. Ibadah kayak apapun. Kadang hanya sekedar angan-angan tapi belum dapat taufik, belum ada pertolongan dari Allah, maka tidak akan bisa. Maka serahkan kepada Allah. Sampai diceritakan serahkan urusanmu kepada Allah, Allah yang ngurusi. Jika engkau berusaha untuk ngurusi sendiri, kau bakal capek dan repot karena kau tidak punya kemampuan. Setiap hari kita memohon kepada Allah. Setiap hari kita berikrar mengatakan iyyaka na'budu. Kepadamu lah ya Allah kami menyembah. Kayak begini, ibadah. Ini termasuk nyembah Allah. Iyaka na'budu salat, iyaka na'budu puasa, iyaka na'budu zakat, iyaka na'budu sedekah, iyaka na'budu haji, iyaka na'budu ngaji. Tapi tidak akan mampu kita melakukan kecuali Allah memberi kemampuan. Maka lanjutkan wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah ya Allah aku mohon pertolongan. Sadari Waktu anda membaca ayat itu khusuk di saat itu. Iyaka na'budu ya Allah. Wa iyaka nasta'in. Baik. Ini saja insya Allah yang bisa kita hadirkan pada kesempatan ini. Ini yang salah jamnya atau saya yang terlambat. <laughs> Mohon maaf ini ada tumpukan-tumpukan acara ini. Mohon maaf kita gitu kan? tidak ada tanya jawab sepertinya ya. Tanya jawabnya ditunda, tanya jawabnya ditunda besok pagi, Ahad pagi. Insyaallah, insyaallah setelah ini setelah bulan Maulid, bulan Maulid ini bulan bulan kita harus memperhatikan tempat-tempat lain. Jadi mohon maaf hari ini sudah ditunggu tim. Kita harus berangkat kemana ini tidak tahu ini. Barusan kita pengajian di daerah mana ini sekarang ini ditunggu lagi mohon maaf bulan Maulid ini jadwal kita kacau tapi bukan kacau yang rusak tapi karena untuk bagi-bagi dengan yang lainnya mungkin pada kesempatan ini kita tidak pakai tanya jawab ya. Kita langsung saja kita baca doa dan besok pagi jangan lupa di Masjid Al-Bahjah besok pagi dan diinformasikan kepada yang lainnya setiap Sabtu pagi dan Ahad pagi. Dan di sini adalah malam Ahad, kemudian malam Selasa di alun-alun kota Cirebon. Baik Majelis Al-Bajah Sabtu pagi setengah tujuh sampai jam delapan Ahad pagi setengah tujuh sampai jam delapan Di alun-alun kota Cirebon setiap Senin malam Selasa jam delapan malam sampai setengah sepuluh Di sini adalah malam Selasa, malam Ahad setiap jam delapan sampai jam setengah sepuluh Sekarang lewat apa-apa, mari kita tutup dengan doa. Ini kitab Minhajul Abidin, tolong dirundungi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa asirna wa la tutin alaina innaka ala kulli syaqdir. Allahumma ya Allah berikan kepada kami kecintaan yang sesungguhnya kepada kekasihmu Nabi Muhammad Rindukan kepada kami segala ketaatan ya Allah. Bencikan kami segala kemaksiatan. Ya Allah, kau, kau berikan kepada kami nikmat mata. Kami mohon bantuanmu ya Allah. Agar kami bisa menjaga mata kami ya Allah. Maka ya Allah, jauhkan mata kami dari kemaksiatannya dengan kasih sayangmu ya Allah. Jauhkan lidah ini dari maksiatnya dengan kasih sayangmu ya Allah. Jauhkan telinga kami dari mendengar yang haram dengan kasih sayangmu, Ya Allah. Anggota tubuh kami semua, Ya Allah. Tangan kami jauhkan dari maksiatnya dengan kasih sayangmu, Ya Allah. Kaki, Ya Allah, jauhkan dari segala kemaksiatannya dengan kasih sayangmu, Ya Allah. Anggota tubuh kami engkau lebih tahu, Ya Allah. Bahkan rencana maksiat kami pun engkau tahu, maka kami mohon... Jika ada di antara kami berencana maksiat malam ini atau esok hari, Ya Allah gantilah dengan rencana yang mulia. Ya Allah sungguh engkau maha kuasa. Ya Allah. Ya Allah. Jauhkan hati hati kami. Ya Allah dari segala macam penyakitnya. Jauhkan kami dari segala yang menjerumus kami dalam murkamu. Ya Allah sungguh engkau maha tahu. Ya Allah engkau maha kuasa. Ya Allah engkau maha kuasa. Ya Allah, jagalah orang tua kami, guru-guru kami, muliakan mereka di dunia dan di akhirat. Muliakan mereka di dunia dan di akhirat seperti mereka memuliakan kami, Ya Allah. Murid-murid kami pun muliakan mereka di dunia dan di akhirat. Ya Allah, jauhkan kami dari segala kenistaan, kehinaan. Berikan kepada kami keindahan dalam rumah tangga kami, Ya Allah. Kebahagiaan di dunia sebagai mukadimah kebahagiaan di akhirat. Jauhkan dari percekcokan, kami mohon lindungi anak-anak kami semua, Ya Allah. Dimanapun mereka berada, zaman-zaman rusak akan. Tapi jika engkau telah menjaganya, tidak ada yang bakal terjerumus. Pertolonganmu, bantuanmu, Ya Allah. Perlindunganmu, kasih sayangmu, rahmatmu, Ya Allah. Kami mohon mudahkan segala urusan kami. Engkau lebih tahu urusan mereka. Hadirkan urusan kita. Ya Allah, kabulkan hajat masing-masing dari yang hadir. Ya Allah kabulkan hajat mereka semua tanpa terkecuali kami tidak hitung satu persatu. Akan tapi engkau maha tahu. Maka kabulkan hajat mereka yang pernah mereka mohonkan kepadamu ataupun yang tidak pernah mereka permohonkan kepadamu.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 Mohon maaf tidak salaman ya kita mau langsung. Mohon maaf dan mohon doa selalu wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.